masuk surga, hmm. yang ahli neraka pasti masuk neraka akhirnya. Jadi tidak ada satu kerjasama yang baik, maka untuk membahas fikih bisnis ini harus perlu kajian yang sangat luas. Mm -hmm. Tentunya di sini tidak kita hadirkan dalam madhab satu madhab syafa, mm -hmm. tapi tet kita tetap kita kukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mm -hmm. termasuk yang sudah tersebar di tempat kita ini mm -hmm. di Indonesia Raya. Kemudian nanti untuk memberikan solusi hal yang lain, tidak ada masalahnya kita melongok kepada madhab lain mm -hmm. untuk menyelesaikan problem umat. Betul. Intinya bukan kita ini jangan sampai kita mempersulit umat kan di agama itu mudah. Mm -hmm. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan meriwayatkan, berilah kemudahan kepada umat ini, jangan hmm. dipersulit. Hmm. Dan berikanlah kabar gembira, jangan, tapi jangan dibikin lari Betul. dan jangan dibikin lari. Tetapi pun kita harus ada uh, ada patokannya halal hmm. halal haram hmm. haram dan mengetahui halal haram ini harus ada ilmunya, hmm. bukan ilmu katanya, tetapi <laughs> kita harus niru ulama-ulama yang terdahulu atau ulama-ulama sekarang yang bisa dipercaya hmm. fatwanya bagaimana. Hmm. Dan ini yang harus kita hadirkan di dalam dunia bisnis sehingga bisnis tetap indah. Karena apa? Al-mu'minul habbu, ya. Orang mukmin yang kuat itu, ya orang mukmin yang kuat, itu lebih dicintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuat itu dalam hal apa? Kuat ilmu iya. Ekonomi juga. Kuat ekonomi juga. Hmm, fisik. Akan ah, terus semuanya harus ada kuat. <laughs> Akan tetapi uh, jangan sampai lupa kepada urusan akhirat. Mm -hmm. Barangkali kita pernah mendengar satu hadis ya. Amal eh, ya kakak anak, annaka ta'ishu abatan wa akhirat kakak anak, annaka tamu tuhatan ya. Tinggal ah, kita barangkali kita perlu menerjemahkan dalam makna yang berbeda. Semangat kerja ya, tapi ingat Allah. Amal mm-hmm. ya kakak anak, annaka ta'ishu abatan. Berbuatlah untuk dunia seolah-olah engkau akan hidup sepanjang masa. Mm -hmm. Ya kan? Hidup eh, berbuatlah untuk akhirat seolah-olah engkau mati esok hari. Sekarang pertanyaan. Amal ya kakak anak, annaka ta'ishu abatan Berbuatlah untuk dunia seolah-olah engkau akan hidup sepanjang masa. Hmm. Pertanyaan saya, Anda akan hidup sepanjang masa? <laughs> Tidak. Tidak. Paham? Selesai. Nah. Bagaimana Anda kerjanya? <laughs> nah, <laughs> ya, kemudian yang kedua, ke karena imali akhirat atau berjuatlah untuk akhirat karena kata mutu dan Berbuatlah untuk akhirat seolah-olah engkau mati esok hari. Mungkin atau tidak? Mungkin tidak mati esok hari. Bisa besok, bisa, bisa mungkin. Nah, bi mungkin sekali ya, kan? Ya, mungkin. Betul. Bagaimana kalau gitu? nah, <laughs> kan jangan terlalu full dalam terlalu oh, pincang, pincang. Ya. Berbuatlah untuk dunia semau yang banyak-banyak karena bakal hidup sepanjang masa. Nah, nah akan hidup sepanjang masa kita. Hmm. Tapi ingat, ini justru ini menggabungkan kalau Anda bekerja ingat kematian, lihat. Mau bohong tidak bisa. Utang utang hari ini harus saya bayari, lihat. Hmm, hmm, ini pegawaiku harus saya selesaikan ini hmm, gajinya lihat hmm. karena apa bisa-bisa saya metok mati esok hari hmm. inilah lah kalau wah saya pakai panjang umur tenang aja tenang aja ini bermasalah <laughs> nanti maka di sinilah harus pemahaman mendekatkan akhirat dalam urusan bisnis sehingga di saat ia mau jual beli ingat Allah mau berda mau mau bisnis apapun ingat Allah maka sungguh alangkah indahnya inilah mukaddimah bisnis kita sehingga kaya di dunia kaya di akhirat ya hmm. bahagia di dunia bahagia di bahagia di akhirat hmm. ini kali barang ini ini saja barangkali mukaddimah yeah. 20 menit yang kami sampaikan semoga hmm. manfaat untuk kami sendiri yang yang berbicara dan juga kepada para pendengar semuanya semoga senantiasa dibimbing oleh Allah diberikan oleh Allah halal di dunia yang menghantarkan kepada kebahagiaan di akhirat wallahu a'lam bisawab <clears throat> baik uh, uh, Bu Buya Yahya kita beri sejenak dan sahabat SFM kita akan buka untuk kesempatan Anda melalui SMS 0817 1959555 telepon 8291710 kita eh, jawab nanti beberapa SMS dan telepon mudah-mudahan waktu kita mencukupi hingga menjelang maghrib nanti kita break setelah pesan-pesan berikut ini sahabat bila manusia cenderung menguasai satu sama lain sehingga yang kuat menindas yang lemah maka amanah kepemimpinan sebagai titipan kuasa Allah, Rasulnya dan umat tidaklah lain agar seorang pemimpin mampu menegakkan keadilan dan memusnahkan ketimpangan. 95,5 Jakarta. Yayasan Perguruan Islam as saada menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2009-2010 untuk tingkat Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama SMK Semea as saada YPI as saada memiliki tenaga pengajar dan praktisi yang berpengalaman pelaksanaan ujian mandiri orientasi pendidikan dan kompetensi fasilitas laboratorium komputer multimedia semua jenjang pendidikan terakreditasi A segera daftarkan putra-putri Anda ke Yayasan Perguruan Islam As-Saada, Jalan Raya Kalimalang, Suakarsa 1B, Pondok Lapa, Jakarta Timur. Telepon 8640025, 8640025. Mah, hari Kamis itu ada yang sangat bermakna loh, Mah. Memangnya ada apa sih? Iya, Mah. Nanti sekali buat kita. Iya, tapi apa dong? Kamu ini jangan bikin Mama penasaran. Itu Ma, Majelis Taklim Umahat Kamis pagi. Iya, yang di Masjid Al-Barkah Syafi'iyah. Oh, kirain Mama apa? Kalau itu kan Mama selalu hadir dalam pengajian itu. Majelis Taklim Umahat Kamis pagi merupakan ladang kita untuk menuntut ilmu agama. Makanya besok berdua kalian harus ikut Mama pergi ngaji. Iya, mau Ma. Dan Papa nganterin kita kan, Ma? Iya dong. Ayo Ikuti dan hadiri Majlis Taklim Umahat Kamis pagi Masjid Al-Barakah Insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i Setiap hari Kamis mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat Majlis Taklim Umahat Kamis pagi Masjid al Barkah Asyafi'iyah Menjadi wadah menuntut ilmu agama Hadiri dan siarkan Majlis Taklim Umahat Kamis pagi 95,5 Kompas FM Jakarta. Baik sahabat Ters FM, kita lanjutkan kembali Cahaya Sore bersama Buya Yahya. Eh, beliau dari pesantren Al-Bahja Cirebon. Untuk Anda mengetahui situs Buya Yahya, bisa klik di www.buyayahya.org. Sambung ya, buyayahya.org. Baik, eh, kita buka untuk SMS pertama uh, dari Harry di Jakarta Utara. Uh, hukum multi level marketing apa sih? Bagaimana hukumnya? Saya ikut uh, eh, Tiansi. Uh, saya harus mencari downline, tapi uh, saya juga disuruh untuk mencari downline oleh upline saya. Saya tahu katanya menurut internet, menurut uh, Heri ini haram. Mohon dijelaskan Bu ya secara detail. Lalu saya harus bagaimana ini? Hmm. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagus jika ada orang menjalani sesuatu lalu mau bertanya itu adalah hidayah besar dari Allah. <laughs> Luar biasa. Kadang-kadang orang melakukan pekerjaan tidak mau bertanya karena, karena takut dengan takut, ya. takut disalahkan, takut dibilang tak boleh, takut ini. Akan tapi yang berani bertanya itu sendiri adalah suatu kemuliaan. Hmm. Yang pertama, kalau kita bekerja dengan orang Jangan hanya melihat bahwasanya Anda bekerja lalu dikasih gaji. Hmm. Pertama kali yang harus kita perhatikan produk apa itu yang dibuat. Hmm. hmm, hmm. Halal atau tidak. Hmm, hmm. Kemudian kita harus tahu informasi kira-kira hasilnya untuk apa hmm. dan untuk siapa. Hmm. Karena kalau produk haram, apa perlunya kita bergabung dengan iya, produk ini? Betul. Satu. Atau produk itu halal minuman biasa, tetapi ternyata dananya adalah untuk menghancurkan Islam misalnya. Hmm, nah, hmm, kita hmm. tidak perlu di sini untuk hmm. ikut di dalam ber, bergabung dalam urusan bisnis ini. Hmm. Ini adalah yang pertama. Hmm. Kemudian yang kedua, proses atau model kerjasama kita dengan mereka itu apa? Hmm. Kalau kita sebagai pegawai, setelah terbukti itu halal, barang-barang yang halal dengan tujuan yang halal, baru kemudian ada yang kita perhatikan ikatan kerjasama seperti apa? Kalau kita hmm. hanya sekedar sekedar pegawai yang jualkan, tidak ada masalah. hmm Uh, akan tapi sekarang bentuknya MLM, mm-hmm. multi level marketing ini. hmm Sekarang kita harus tahu dulu bagaimana multi level marketing ya. hmm Uh, barangkali kita harus tahu bahwa di sini adalah jika ada orang yang nomor satu paling atas nanti Eh, kemudian mendapatkan satu orang lagi di bawahnya, maka di bawahnya yang di atasnya mendapat poin satu karena di bawahnya dapat satu. Yeah. Begitu juga yang di bawahnya dapat satu, yang di atasnya dapat dua poin karena poin yang di bawahnya, poin yang di bawahnya lagi. Betul. Akhirnya semakin bertambah, semakin bertambah. Sekarang yang harus kita perhatikan di sini, secara fikih zohir, bisnis semacam ini adalah boleh. Mm -hmm. Fikih zohir maknanya begini takif dalam arti kita arahkan bentuk fikih seperti apa ini bentuk fikih bahwasanya ada namanya hibah bitalik. Orang memberikan sesuatu tapi dengan uh, dengan catatan. Hmm. Dengan catatan syarat. Misalnya kalau kamu masuk rumahku dapat duit seratus ribu. <laughs> Siapapun yang masuk rumah dapat duit seratus ribu. Kalau tidak masuk rumah tidak dapat duit seratus ribu. ribu. Begitu juga, jika engkau mendapatkan satu orang, maka engkau mendapatkan satu poin. Ada nilai uangnya kan? Hmm. Kalau dapat dua orang, dapat dua, dua poin. Maka dalam secara fikih ini termasuk jenis hibah bitalik. Memberikan sesuatu tapi dengan syarat. Taklik dihubungkan dengan sesuatu. Makanya siapapun masuk rumahku di hari ini dapat duit 2000, maka 100 orang pun dapat semuanya. Hmm. Kan begitu. Hmm. Jadi secara fikih seperti itu. Akan tapi secara kenyataannya multi level marketing ini mohon maaf barangkali ini harus barang karena kami mendapatkan informasi multi level marketing macam-macam. Mm-hmm. Artinya barangkali harus dibatasi seperti apa. Yeah. Tapi barangkali gambaran yang kami terima adalah termasuk yang kami baca adalah sepanjang apapun rentetannya ke bawah nanti yang paling atas tetap dapat. Tetap atau biarpun 100 ke bawah. Hmm. Sekarang pertanyaannya, kalau sampai 100 ke bawah itu harga barangnya mau dinilai berapa kira-kira? <laughs> Mungkin atau tidak? Karena setiap orang poin dan poin itu dibebankan kepada harga barang. Iya. Iya kan? Bisa saja harga yang sepuluh ribu jadi satu juta. Iya. Kira-kira bagaimana jual beli semacam Karena ini? 100 ke atas. Ah, 100 ya. ke atas iya. untuk iya. bisa memberi poin-poin poin-poinnya. Poin, nah. Kemudian ada orang yang lah, jadi ada batasan harga. Di sini jangan sampai menjual harga yang tidak masuk akal. Hmm, hmm, hmm. Apalagi dengan cara menipu, haram. Nanti di sini yang harus kita perhatikan. Ada yang memperjuangkan multi level marketing jenis ini, MLM ini dengan uh, hadis <laughs> hadis masalah pahala orang majak mandala ala khairin falau ajru mithu ajri fa'ilihi. Kalau ada orang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan satu pahala. Kalau dia dapat lagi yang paling ujung dapat dua pahala ya. <laughs> Nah, pertanyaannya adalah harga barang ini ada batasnya atau tidak? Ada batasnya. Tapi kalau pahala dari Allah ada batasnya enggak? Enggak ada. ada. Allah tidak bisa dibatasi. Betul. Maka ini sangat berbeda. Jadi secara teori pemberian mm, pemberian uang ini adalah bisa-bisa saja, tetapi secara secara kenyataan itu mustahil bisa dilaksanakan mhm. kecuali dibatasi hanya mhm. tiga ke bawah saja. Mm-hmm. Jadi harga sudah dipatok nanti harga di pasar mm-hmm. misalnya mohon maaf sebuah alat harganya misalnya 100 ribu ya hmm. nah, harganya 100 ribu jadi hmm. memang dari kulaan pabrik itu sudah dinilai harganya 20 ribu hmm. jadi nanti paling tinggi bentuk harganya 100 ribu hmm. dengan cara poin-poinan ini yeah, yeah. ini poin kedua poin ketiga sudah poin keempat selesai hmm. tidak bisa lagi hmm. barangkali dengan seperti itu bisa dibatasi tapi kalau sampai 100 kira-kira bagaimana hmm. maka jangan sampai kita uh, tertipu dengan gaya bahwasanya wah kalau saya punya di bawah saya 100 ribu ini untung saya berapa barangnya harganya tidak ada sebegitu hmm. hmm, hmm. Masya Allah. Ah, yang di bawah saya 100 orang misalnya. Mhm. Barangnya nilainya 100 ribu. Bagaimana mhm. dibagi 100 orang? nah, ini. Maka secara fikih dohir, fikih dalam arti setiap uh, pemberian dengan syarat itu sah. Mhm. Tetapi apa yang bakal diberikan nanti? Hmm. Kira-kira barangnya akan dijual seperti harga apa? Nah, ini harus perhatikan. Maka dari itu, kebanyakan ulama langsung memfonis bahwasanya multi level marketing itu adalah tidak sah karena apa? Tidak masuk akal jual beli seperti itu. Hmm. Maka karena maka dari itu uh, Anda hindari saja. Barangkali lebih cenderung kepada dilarang kalau modelnya semacam itu. Kecuali nanti ada membuat proposal lagi diajukan ke ulama multi level marketing yang bagaimana ini hmm. multi level marketing itu kan hmm. hanya istilah saja barangkali isinya digubah yang syar'i seperti halnya sekarang banyak bank syar'i dan sebagainya hmm. barangkali harus ada multi level marketing yang syar'i bagaimana prosedurnya seperti apa bagaimana barangnya diberi harga seperti apa ini kulaannya antara harga kulaan dengan harga harga di pasar jauh atau tidak itu nanti harus ada pembatasan pembatasan yang menjadikan multi level marketing nanti benar-benar islami jadi untuk sementara ini adalah multi level marketing yang kami dapat itu adalah adalah secara fikih dohir adalah sah akan tetapi mungkin apa mustahil untuk di, dihadirkan karena apa ketidakmungkinan mengangkat harga dengan harga yang sampai puluhan kali lipat atau bahkan ratusan kali lipat ini saja Nah, jadi betul apa yang anda baca dari dari internet tapi ingat berguru tidak harus melalui internet internet itu hanya untuk mencari wa, wa, wawasan saja hmm. setelah itu anda harus buktikan kebenaran sebuah ilmu dari guru yang anda dengar dari lidahnya sendiri hmm. ini saja wallahu a'lam bishowab. <clears throat> Baik ya bu ya Lalu ini ada SMS dari Adi di Jakarta. Apakah boleh cita-cita menjadi pengusaha dengan niat untuk dakwah? Apa hukumnya? Menjadi kaya apakah boleh sholat sunat, hajat atau tahajud? Misalnya saya mau mengerjakan 6 <clears throat> rakaat, tiap 2 rakaat salam terus baca doa sampai seterusnya. Baik, Masya Allah berus bercita-cita menjadi pengusaha seperti yang kita ceritakan ceritakan yeah. dalam sebuah hadis ada orang ingin menjadi kaya karena orang kaya yang diingin ditiru itu orang kaya yang dermawan. Bagus seandainya tidak sempat kaya pun dapat pahalanya. Hmm. Jadi bercita-cita menjadi kaya yang baik untuk berdakwah boleh, tetapi jangan berdakwah nunggu kaya. Barangkali <laughs> pernah ingat kok idah kita di dalam berdakwah tidak harus nunggu kaya hmm. dan mhm. tidak harus nunggu punya ilmu, akan tapi siapapun Anda sebagai umat Nabi Muhammad punya tugas untuk berdakwah. Di saat melarat pun Anda harus berdakwah. Hmm. Barangkali Anda jadi tukang sapu ya, di masjid itu sudah berdakwah. Kalau Anda menjadi orang kaya pun harus tetap berdakwah, hmm. tapi tidak harus ceramah makna dakwah. Mohon maaf jangan disempit meningkatkan makna dakwah. Hmm. Dakwah adalah bisa dengan harta Anda, dengan berinfak, sedekah, membantu fakir miskin, membantu dakwah dan sebagainya, membantu radio-radio Islami, boleh. Nah, jadi boleh karya akan ah, tapi ingat dakwah tidak harus nunggu kaya dulu hmm. Ya, kalau kaya kalau nggak kaya bagaimana nanti <laughs> ah, semoga anda kaya yang benar-benar bisa berdakwah di jalan Amin. Allah. Allah kemudian yang ditanyakan bagaimana kita ingin mencari dunia ingin bekerja tapi dengan sholat hajat sholat hajat itu bukan saja urusan akhirat yang kita cari hmm. bahkan ada orang buta datang kepada Nabi Muhammad min ab, ada orang buta dalam satu riwayat datang kepada Nabi Muhammad pengen sembuh disuruh wudhu lalu sholat dua rakaat hmm. kemudian setelah itu berdoa hmm. nah, dengan sholat itu namanya sholat hajat disebut sholat hajat memang tidak disebut oleh Rasulullah tidak disebut oleh Rasulullah dengan sholat sebutan hajat. sholat hajat secara khusus akan hmm. tapi di dalam doanya adalah doa pengkabulan hajat makanya para ulama mempermudah penyebutannya namanya sholat hajat. hajat jadi sholat hajat boleh urusan sakit bahkan ini makna iban Hmm. Mohon maaf, ini yang sering kita lupakan. Orang sering tertipu dengan otaknya. Pakar ekonomi karena cerdas hebat, lihat mau berdagang yang diandalkan otaknya. Hmm. Barangkali termasuk ibu, seorang ibu kalau lagi anaknya sakit, mohon maaf. Kalau ibu cerdas bagaimana? Akan segera nelpon dokter anak ya, daftar yang paling pertama. Betul begitu? <laughs> iya kan? Kalau anaknya sakit demam, terus waduh luar biasa demamnya. Pertama kali yang dilakukan adalah mencari nomor dokter anak atau pergi ke rumah sakit atau ke hmm. pos-pos ke kesehatan mm -hmm. untuk mengobati anaknya. Itu yang pertama kali dilakukan. Mm -hmm. Seolah-olah dia benar. Akan tapi semestinya yang dilakukan adalah ingat Allah ngambil air wudhu kalau sempat sholat dua rakaat namanya sholat hajat agar disembuhkan oleh Allah hmm. anaknya ini. Ini yang sering kita lupakan. Termasuk pakar ekonomi, pakar bisnis yang dipikirkan adalah membidik tempat strategis, waktu yang tepat, orang banyak datang jam berapa, dipikirkan begitu sehingga pergi ke toko, pergi ke toko saja. Lupa bahwasanya yang memberi rezeki adalah Allah. Bahkan apa yang Anda tanyakan suatu keharusan semestinya. Sebelum kita melangkah bekerja di pagi hari itu, sebelum kita berangkat ke tempat kerja kita, coba Allah ngambil waktu sholat dua rakaat namanya sholat hajat. Semoga Allah mengkabulkan hajat kita. Hmm. Hajat kita banyak, tidak ada hentinya. Hmm. Jangan hajat-hajat urusan-urusan yang tertentu, eh, ya? tertentu, tapi semua hajat cobalah kita oh, hadirkan. Gitu ya. Luar biasa. Hadirkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali termasuk ini kunci untuk men, oh, kunci bisnismen yang yang sukses. benar hmm. adalah yang sukses di dunia dan di akhirat itu adalah mendahului pekerjaannya dengan mendahulukan apa? Sholat hajat dua rakaat apapun, siapapun Anda, bisnis apapun, lihat sebelum Anda keluar, biasakan sholat dua rakaat namanya sholat hajat. Sholat hajat tidak harus di malam hari, boleh di pagi hari, boleh di siang hari. Setiap Anda ingin melakukan, upayakan sholat hajat. Plus, tadi ada gagal terus ya katanya. Ada, eh? Enggak. Uh, Dia? Enggak. Tidak, belum. Ah, baik. Ah, dan dan juga di saat Anda sholat hajat, kalau bisa ditambah namanya sholat istikharah. Salat iya, istikharah. Ada pertimbangan-pertimbangan yang di samping pertimbangan nanti Allah yang akan memilihkan. Ya. Allah yang memilihkan yang terbaik. Seperti Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menganjurkan murid-murid beliau agar senantiasa sholat istikharah. Dan memang sholat istikharah bahasanya Nabi Muhammad adalah bukan untuk orang yang hanya punya mau nikah saja ya. Mhm. Idza hamma menginginkan sesuatu. Kita ingin kerja besok. Mau beli baratnya. Kita mau beli mobil lihat. Jangan lupa istikharah ya Allah mhm. pilihkan aku lihat. Yang akan kita pilih mobil apa? Paling bagus nanti. Paling tepat buat kita karena kita sudah minta bantu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Jadi sholat hajat dan sholat istikharah maknanya sholat istikharah itu apa? Jangan mendahulukan hawa nafsu Anda. Hmm. Artinya apa? Pekerjaan ini adalah kalau memang baik buat saya ya Allah mudahkanlah, kalau tidak jauhkan lihat. Kalau baik untuk kita akan dimudahkan oleh Allah. Kalau ternyata tidak baik, mudah Allah itu menjauhkan formulirnya tidak dilihat sama direktur kita tidak diterima oleh Allah beres kalau mau Allah menjauhkan dari kebatilan ini saja barangkali wallahu hmm. a'lam bisawab baik <clears throat> terima kasih Buya kemudian uh apa ini dari Bu uh, dari Diana di Villa Nusa Indah saya ingin berbisnis tapi saya heran setiap kali berencana pasti tidak pernah terrealisasi dan di sebelah sisi saya juga takut akan merusak ibadah jadi bagaimana solusinya Masya Allah tugas kita hanya berusaha kita tidak berhubungan dengan manusia di saat kita jual beli tapi berhubungan dengan Allah -hmm. tugas kita berusaha bukan untuk mewujudkan usaha kita -hmm. Kalau kita nongkrong lalu mati haram kita. Hmm. Tapi kalau kita sudah cari makan kok nggak dapat mati tidak dosa. Hmm. <laughs> Artinya kewajiban kita untuk melangkah mencari. Seorang suami punya kewajiban mencari nafkah. Hmm. Kalau tidak dapat tidak dosa, hmm. asalkan sudah mencari. Berusaha. Karena tugasnya adalah mencari, bukan hmm. mendapatkannya. Hmm. Anda pun punya tugas mencari Mm-hmm. Adapun yang memberi hasil adalah Allah. Mm-hmm. Adapun kegagalan ini jangan dianggap itu sesuatu yang jelek di hadapan Allah. Mm-hmm. Kadang soal Allah lebih tahu mana yang lebih baik buat kita. Ada orang bekerja mulai pagi sampai sore tidak dapat hasil karena Allah cinta. Oh. Allah cinta. Karena Allah cinta kenapa? Ini orang kok kerja terus padahal aku sayang kepada dia mana ibadahnya sehingga dikurangi rezeki kita ini ternyata mau ditabungkan di akhirat jadikan oh. pahala buat kita. Jadi jangan kita prasangka buruk kepada Allah kalau Anda bekerja banting tulang, meres keringat, ah, untung tidak dapat, selagi Anda tulus ketahuilah itu akan Anda petik nanti di akhirat. Kan kita tidak hanya ingin bekerja 60 tahun di situ ini. Kekayaan yang kita miliki paling kita nikmati berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Tapi kita ingin kita menikmati kekayaan yang panjang yaitu nanti. Teruslah Anda berusaha bekerja jangan putus asa dengan yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Anda beruntung maka sungguh Anda akan beruntung di dunia dan di akhirat. Jika ternyata Anda juga belum berhasil, bukan berarti Anda orang yang tidak beruntung. Mm-hmm. Kemudian Anda takut mengganggu ibadah, maksudnya apa kira-kira? Apa takut ke, ke ketidakadaan uang, kefakiran, kemiskinan kemiskinan mengganggu ibadah? Oh jangan. Justru kalau kita tanya kefakiran ini ada sebagian kadal fakru ayakuna kufra ya. Kekafiran mendekatkan kepada kekafiran ya. Mhm. Sebetulnya kalau kita cermati begini malahan. Kalau kita lihat di pengajian-pengajian yang banyak orang kaya atau orang melarat, ayo. <laughs> <laughs> <laughs> Ah. Artinya jangan merasa dengan kemiskinan kita ini lalu jauh dari Allah, tidak. Hmm. Justru semakin dekat kepada Allah. Hmm. Dulu orang di saat melarat itu rajin ngaji, saat punya mobil nggak pernah lagi ya. <laughs> Alasannya Abu nah. Salabah ya. Betul betul, hmm. Abu Salabah betul. Jadi jadilah di saat fakir dekat kepada Allah, di saat hmm. kaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Jangan sampai kefakiran itu menjadikan kita jauh. Kan hmm. Kan sayang ya, di dunia capek, di akhirat capek lagi ya, hmm. Masya Allah. Ya seandainya, semoga tidak. Yeah. Seandainya di dunia harus capek, tapi yang penting jangan di akhirat capek. capek. Tapi kita inginnya bahwasanya di dunia kita tidak capek dan di akhirat juga tidak capek. Hmm. Wallahu a'lam bishawab. <clears throat> Baik, uh, eh, Buya ini karena waktu yang tinggal satu setengah menit kita Masya akan menjelang azan maghrib. Uh, sahabat SFM terima kasih untuk sahabat mohon maaf sekali lagi untuk SMS yang belum bisa kita jawab semuanya hingga saat ini barangkali Ustadz uh, eh, Buya Yahya sebagai uh, akhir ada uh, himbauan untuk sahabat SFM <clears throat> Barangkali kami ingin diamini saja ingin berdoa karena kami ada maksud-maksud ya. Mari kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rizki kami dengan rizki yang banyak yang halal yang menghantarkan kami pada ridhamu. Lapangkan rizki kami dengan rizki yang banyak dan yang halal Amin. yang hal, yang menghantarkan kepada ridhamu ya Allah Amin. dan jauhkan kami dari rizki yang haram. Jauhkan Amin. kami dari pekerjaan yang haram. Ya Allah bimbinglah kami untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah jangan kau hinakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah angkatlah kaum muslimin dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Amin. Ya Allah berikan kepada kepada kaum muslimin kekuatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah jadikanlah semua orang yang mendengar suara ini ya Allah orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah kami yang hadir di tempat ini jadikanlah kami orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah Engkau sungguh maha kuasa. Ya Allah bersihkan hati kami dari niat jelek di saat mencari dunia. Jadikanlah kami di saat melangkah mencari dunia senantiasa orang menjadi orang-orang yang ingat bahwasanya di balik pekerjaan kami ada balasannya kelak di akhirat. Sehingga kami bisa benar di saat jual beli jujur ya Allah. Jauhkanlah kami dari dusta di dalam jual beli kami ya Allah. Allah. Jauhkanlah kami dari korupsi di kantor kami, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari culas di saat kita bekerja, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari aniaya kepada bawahan kami, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari teledor kepada karyawan kami sehingga membiarkan mereka tidak sholat, sehingga membiarkan mereka tidak menutup aurat mereka, sehingga membiarkan mereka tidak kenal Engkau, Ya Allah. Jauhkan, jauhkan, dan mudahkanlah kami untuk membimbing oh, diri kami sendiri, membimbing keluarga kami, membimbing orang yang bekerja kepada kami, Ya Allah. Jadikanlah semua orang yang bersama kami adalah orang-orang orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang kau muliakan, orang yang kau mudahkan segala urusan mereka. Jadikanlah kami semua ini adalah rombongan-rombongan orang yang kau cintai bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah siapapun ya Allah yang di saat ini mendengar suara ini ataupun tidak ataupun tidak mendengar suara ini akan tapi terjerumus dalam bisnis yang haram ya Allah terjerumus dalam bisnis yang haram kami mohon berikan kepada mereka kemudahan untuk meninggalkan yang haram dan gantilah dengan yang halal ya Allah sungguh bagimu adalah sangat mudah ya Allah hanya kepadamu lah kamu menga kami mengadu ya Allah kepadamu yang maha kuasa dan maha kaya kepadamu yang maha kuasa dan maha kaya ya Allah yang masih bekerja di tempat yang haram ya Allah pindahlah ke tempat yang halal yang hartanya haram gantilah dengan yang halal ya Allah engkau sungguh maha kuasa, maha mulia ya Allah. Ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Amin. Dari harta yang pernah kami ambil dengan cara yang haram ampuni Amin. dosa kami ya Allah dan ampuni dosa orang-orang yang telah kami aniaya dalam urusan pekerjaan, urusan bisnis kami ya Allah. Barangkali ada yang pernah kami dolimi, kami aniaya ya Allah. Muliakan mereka, ampuni dosa mereka dan ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami dan jika ada orang berbuat aniaya kepada kami, ada orang berbuat jahat kami di dalam urusan bisnis atau yang lainnya ya Allah. Berikan kepada mereka ya Allah pengampunanmu ya Allah Allah Berikan hati kami lapang memudahkan mem mudah memaafkan mereka ya Allah Jangan sampai ada orang yang masuk neraka gara-gara berbuat aniaya dan dolim kepada kami ya Allah Kami tidak ingin ada orang kau siksa gara-gara curang kepada kami ya Allah Akan tapi berikan kepada mereka bimbinganmu dan petunjukmu ya Allah Muliakan mereka di dunia dan di akhirat Dan muliakan kami bersama mereka ya Allah Ya Allah, ya Allah Berikan kepada kami khusnul khatimah Mati dalam keadaan iman ya Allah Iman, iman ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhir akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Sahabat Trans FM, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti Cahaya Sore 95,5 Ras FM Jakarta. Terima kasih atas segala kebersamaan Anda di acara ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pahala untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat warga ibu kota dan sekitarnya, kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Jakarta Raya dan sekitarnya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن محمد رسول الله